Wa wa nuti' liman wallahu Allah azza wa jalla. Dan kita harus sunnah mendengar dan taat kepada para penguasa yang dijadikan oleh Allah azza wa jalla. Amrana wala nanzi' yadan min ta'ah dan kita tidak mencabut tangan dari kesetiaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bahas bagaimana kerasnya ucapan Rasulullah SAW kepada para pemberontak atau kaum khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Maka kemudian Syekh Rabi menjelaskan kembali Bukan kita tidak boleh mengingkari kemunkaran. Allah amara bitarhilil munkar. Allah memerintahkan kita kaum muslimin untuk merubah kemunkaran. Di antaranya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik. Yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kalian menyuruh kepada kebaikan. Dan kalian mencegah dari kemunkaran. Maka dikatakan umat terbaik. Karena memiliki kriteria. Di samping iman, ini dasarnya. Dan ciri khas umat yang terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh yang baik-baik, mencegah dari yang munkar. Ayat lainnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu golongan yang menyuruh pada kebaikan, mencegah dari kemunkaran. Ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan salah. Disebutkan oleh Allah, wal takun minkum. Hendaklah ada di antara kalian. Kalimat hendaklah ada mengisyaratkan pada perkara bahwa hukum amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah. Bukan fardu ain. Kalau fardu ain setiap orang, setiap individu harus melakukannya. Seperti salat. Setiap orang harus melakukan salat. Tetapi kalau berdakwah mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, Allah mengatakan hendaklah ada di antara kalian. Bukan seluruhnya di seluruh, tapi hendaklah ada segolongan yang menegakkan dakwah, mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemunkaran. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran, bal بِيَدِهِ Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lidahnya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ ذَرَّةٍ مِنْ Dan tidak ada di belakang itu sebiji darah pun dari iman. Kalau tangan tidak merubah kemunkaran, kalau lisannya juga tidak merubah kemunkaran, hatinya juga tidak benci, berarti tidak ada sebiji darah pun keimanan. Berarti tidak tersisa imannya. Seorang yang memiliki iman walaupun sedikit, melihat kemunkaran, pasti hatinya akan tersayang atau paling tidak jengkel. Itu orang selalu bermaksiat. Benci hatinya. Dan itu paling rendah kalau bisa dia tegur. Kalau bisa dia peringatkan. Kalau bisa dia usir dari tempat tersebut. Pergi. Jangan di sini. Bermaksiat. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti ayat-ayat dan hadis-hadis memerintahkan kita untuk berubah kemungkaran. Naam. Tetapi apakah dengan cara khawarij? Apakah dengan cara mereka memerangi kaum muslimin? menumpahkan darah kaum muslimin, melukai kaum muslimin, itu barakallahu fikum bukan amar ma'ruf, bukan nahi munkar. Bukan jihad, itu premanisme. Tata caranya preman, centeng pasar. Main sikat, main bunuh, main bakar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma'adzalik Falhakim sya'nuhu sya'nun akhbar. Kata Syekh Rabi selanjutnya, Hafizullah Ta'ala, walaupun kita disuruh untuk mengingkari kemungkaran, tetapi urusan penguasa berbeda. Dan ingkar mungkarnya kepada penguasa berbeda. li'anna munkarihi التغيير alaihi mafsada akbar wa akbar wa akbar karena kalau memakai cara-cara yang salah, maka niscaya akan berubah menjadi kemunkaran yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, akbar wa akbar wa akbar. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam mengatakan afdalul jihad, sebaik-baik jihad adalah kalimat haqqin inda sultanin jahil ucapan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Sering dipakai oleh kaum Khawarij. Bahwa ini jihad yang paling besar adalah melawan penguasa. Siapa bilang? Oh ini hadisnya. Perhatikan kembali kalimat per kalimat. Bahwa jihad yang terbesar adalah ucapan yang hak di hadapan penguasa. Datang kemudian mengingatkan wahai penguasa. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Mengapa dikatakan jihad tertinggi, jihad terbesar? Karena kalau ada resiko yang berat, mungkin dibunuh dan sebagainya, dia sendiri. Tidak membawa orang lain. Ittaqillah. Tetapi kalau kita berbicara di hadapan umum, di mimbar-mimbar, penguasanya nggak dengar. Yang dengar masyarakat. Penguasa golim, penguasa durjana, penguasa, penguasa, penguasa. Rakyat panas. Apa kita ingkar mungkar? Bukan. Itu provokasi. Beda Bedakan antara keduanya. Jauh berbeda sehingga Imam Ibn Rajab punya kitab khusus. Risalah. Sahirah. Ringkas risalahnya. Dengan judul Al-Farku Bainan nasihat wa Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dan penjatuhan kehormatan. Sangat berbeda jauh. Kalau yang pertama tadi Ittaqillah. Engkau kalau tidak takut pada Allah, Allah akan mengadab kamu. Kalau dapat resiko dia sendiri. Itu hebat, Masya Allah. Tetapi kalau dia bicara di hadapan rakyat jelata, penguasanya malah tidak dengar, justru rakyat yang semakin panas, semakin panas, semakin benci, semakin benci pada penguasanya, maka yang terjadi adalah keengganan mereka untuk tunduk pada penguasa, jatuhnya wibawa penguasa, maka akan terjadi kekacauan-kekacauan. Nasallahu salamahu afiyah. Maka barakallahu fiikum. Kata Syekh Rabi hafizahullah, yatarattab alaihi mafsadah akan memunculkan kerusakan akbar wa akbar wa akbar minal mafsadati allati huwa waqi' fiha daripada kerusakan yang sudah terjadi. Kerusakan yang terjadi katanya penguasa ini kejam, banyak membunuh rakyatnya, si fulan digantung, si fulan ditembak, si fulan ditangkap, si fulan hilang. Begitu melawan, ternyata korban rakyat lebih banyak lagi. Begitu melawan dengan senjata, ternyata korbannya lebih banyak lagi. Maka itu sama sekali bukan mengingkari kemunkaran, tetapi merubah kemunkaran kecil jadi kemunkaran besar. Ikhwan sedih kita kalau melihat kaum provokator ini tiba-tiba berbicara memanas-manasi rakyat. Lawan saja, sikat saja penguasa durjana. Begitu berangkat, rrrt, mati. 40 orang. Terjadi lagi, mati. Sekian puluh orang. Terjadi lagi, 300 orang. Apa-apa. Jelas tidak ada perubahan dari munkar kepada ma'ruf nada. Tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah semakin banyak rakyat terbunuh, semakin semakin banyak rakyat terbantai dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Qala wal mafsadah dan kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kerusakan yang pertama. Wallati turidu antas dari minha أو antuzilaha taqa fi mafsadatin akbar wa akbar min al وسفك wa safki dima yang tadinya ingin istirahat dari keboliman penguasa ini yang tadinya ingin bebas selamat dari kejahatan penguasa ternyata yang terjadi justru kerusakan yang lebih besar pertumpahan darah yang lebih besar fawda, kekacauan, wasat dima, pertumpahan darah, wantihakil a'rab dan diinjak-injaknya kehormatan, wasal bil amwal, dirampasnya harta-harta. Dan ini penjarahan, penjarahan. Katanya marah pada penguasa. Kok yang dijarah toko-toko rakyat yang dia bukan penguasa, bukan saudaranya, bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan familinya. Iya pak ya? Penjarahan selalu terjadi. Setiap terjadi kekacauan. Setiap terjadi demonstrasi besar-besaran, kemudian chaos, kacau, mesti terjadi. Pembakaran, kemudian penjarahan-penjarahan, merkosaan, naudzubillah min dalik. Amara sabr. Maka Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam membedakan kalau itu terjadi pada penguasa, disuruh untuk sabar, sabar, sabar. Sebagaimana dalam riwayat yang dibawakan di sini dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa kami telah membaiat untuk dengar dan taat. Bayana bayana ala sam'i wa ta'ah. Rasulullah SAW membaiat kami, ini mensumpah kami Menyuruh kami untuk bersumpah. Untuk dengar dan taat pada penguasa. Fiman syatina wa makrahina. Dalam keadaan kita semangat ataupun dalam keadaan kita malas. Dalam keadaan kita suka atau dalam keadaan kita enggan. Wa usrina wa yusrina. Dalam keadaan kita susah ataupun dalam keadaan kita senang wa asaratan alaina atau dalam keadaan kita diperlakukan tidak adil wa an la nunazi'al amra ahlahu dan diperintah kami dibaiat oleh Nabi alaihi wassalam kata Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu kami disumpah untuk sabar dan kami disumpah untuk tidak merebut kekuasaan dari mereka Illa antarau kufran bawahan. Kecuali kalau terlihat padanya kekafiran yang nyata-nyata. Indakum minallahi fihi burhan. Yang kalian nanti memiliki bukti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa perlu bukti yang sangat jelas? Kalau tidak, sebagian muslimin menganggap dia masih muslim, sebagian muslimin menganggap dia sudah kafir. Apa yang terjadi? Sebagian membela sini, sebagian membela sana dan terjadilah peperangan muslimin melawan muslimin. Maka yang terjadi adalah kerugian bagi umat Islam dan kehancuran masyarakat muslimin. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-kufr bawah la yahtamilu ta'wil. Yang namanya kufrul bawah adalah kekafiran yang tidak bisa ditafsirkan. Oh itu bukan maksudnya begini, bukan maksudnya itu Enggak, jelas kafir. Wala yakbal ta'wilan. Dan enggak bisa ditakwilkan ke sana kemari. Betul-betul kafir, jelas. Wadih kasyams. Terang seperti matahari. Saya keluar dari Islam. Dan saya tidak sepakat dan tidak setuju dengan ajaran Nabi. Na'udzubillah min dhalik. Kufur yang nyata-nyata. Yang orang awamnya muslimin akan tahu. Ini orang kafir. Menentang Allah dan Rasulnya dengan terang-terangan. Barakallahu fikum hikmahnya. Sudah disebutkan tadi. Kau muslimin akan sepakat. Bahwa ini orang memang jelas-jelas keluar dari Islam. Fahina idin lil muslimina an yakhruju ala hadal hakim ladhi waqa fil kufril wadih. Maka kaum muslimin akan sepakat menentang penguasa yang satu ini karena kekafirannya jelas. Bisharti an la yakuna fi khurujihim mafsada itu pun masih ada catatan. Kalau diperkirakan dengan melawan penguasa yang sudah murtad tadi dalam keadaan maslahatnya lebih besar, maka tidak mengapa. Tetapi kalau dikhawatirkan akan membuat madarat lebih banyak, sabar sebagaimana sabarnya kaum muslimin bersama Rasulullah SAW di Mekah yang di sana dikuasai oleh musyrikin, tokoh-tokoh besarnya musyrikin, pembesar-pembesarnya musyrikin. Tetapi Allah selalu turunkan ayatnya di Mekah, kufu aidiakum tahan tangan-tangan kalian. Kufu aidiakum tahan tangan-tangan kalian. Setiap para sahabat sudah mulai marah, ya Rasulullah, kita lawan saja mereka. Kata Nabi, jangan. Sabar, sabar, sabar. Ini kan penguasanya kafir musyrik. Iya sabar. Sampai hijrah. Pindah. Meninggalkan negeri Mekah. Baru kemudian turunlah perintah untuk jihad visabilillah. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti tetap dipertimbangkan maslahat dan mafsadah. Dan itu biasanya yang jeli memandang Mana maslahat, mana mafsadah diperkirakan akan semakin baik atau diperkirakan akan semakin terpuruk adalah para ulama. Yang mereka benar-benar memiliki ilmu agama dan juga memiliki pengalaman yang banyak. Jangan sabar. Pengalaman dulu begini akhirnya hancur. Pengalaman dulu di negeri Fulani binasa. Jangan sabar saja. Ikhwan ibn a'azakum sehingga kita berjalan dengan bimbingan ilmu dan ulama. Lianahu qad yakhruj ba'dun nasi wa du'afa fayafutka bihim fayudayya ad-din wa dunya fatakunu mafsadatun akbar. Karena bisa jadi akan keluar dari manusia katanya ingin melawan penguasa yang sudah kafir dengan kufran bawahan Ternyata yang ikut manusia-manusia yang lemah. Bukan hanya lemah tenaganya dan lemah persenjataannya. Lemah agamanya. Gak mengerti hukum perang bagaimana. Gak mengerti strategi perang bagaimana. Maka hancur mereka dan terlalaikan agama. Fatakunu mafsadatun akbar. Yang akhirnya menjadi kerusakan lebih besar Fala nakhruj illa idza tma'nanna idza kana kafiran itma'annana ala anna maslaha fil khuruj. Maka kita tidak melawan kecuali kalau kita yakin dan kita tentram dengan perhitungan tadi dari para ulama bahwa ini akan menjadi baik. Dan kita tidak melawan, memilih sabar kalau para ulama melihat bahwa ini akan berakibat jelek begini dan begitu. وأننا سنسقطه بسهولة دون سفك الدماء bahkan apalagi kalau ternyata bisa digeser dengan tanpa pertumpahan darah itu lebih bagus lagi Ikhwan ibn a'azakumullah selamat darah kaum muslimin dan selamat kehormatan kaum muslimin dan selamat harta kaum muslimin amma idza baqiya fi daril islam tarwi ummu salamah رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع Diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau dijadikan di atas kalian penguasa-penguasa yang kalian kenal mereka dan kalian tahu kemunkaran mereka, faman kariha fakat baria. Siapa yang tidak suka dia sudah terbebas. Artinya terbebas dari dosa, karena itu mereka dan saya tidak suka ya Allah dengan kemunkaran mereka. Kamu telah terbebas, tidak terkena dosa. Kalau waman ankara fakad salima dan siapa yang mengingkarinya tidak mesti dengan peperangan mengingkari dengan kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat yang baik, maka itu adalah perkara yang baik. Maka dia selamat. Walakin man radhiya wa taba. Siapa yang akan terkena dosanya bersama penguasa yang zalim tadi? Man radhiya wa taba. Siapa yang ridha kepada mereka dan siapa yang mengikuti mereka. Justru memanfaatkannya, justru mendapatkan keuntungannya, ridho, mendukung, itu yang akan terbawa dosanya. Adapun yang mengingkari, benci kepadanya, gak suka dalam hatinya dengan kemunkaran-kemunkaran tersebut, dia telah baria, terbebas. Dan siapa yang mengingkarinya, ittaqillah. Engkau jangan begini, engkau jangan begitu. Maka dia telah selamat. Di hadapan Allah akan berkata, Ya Allah, aku sudah sampaikan. Ya Allah, aku sudah ingatkan. Walakin radhiya wa taba, tetapi yang ridho dan ngikut inilah yang akan terbawa dosa bersama para penguasa tersebut. Qalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala nuqatiluhum?" Orang-orang yang zalim tadi, apakah kita tidak perangi saja mereka ini? Qala la, ma sallu. Hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Al-Imarah. Nabi menjawab dengan kalimat yang sangat tegas, la masallu. Jangan selama mereka masih sholat. Dalam lafaz lain, la ma'aqamu fikumus salah. Selama mereka masih menegakkan sholat di tengah kalian. Ukurannya salah. Dan jangan berkata itu cuma pura-pura sholatnya. Urusan hatinya, urusan Allah. Bahirnya kita lihat dia sholat, selesai. Dohirnya kita lihat dia umroh. Selesai. nah kumalah dohir, Wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi dohirnya. Urusan batin, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sama hikmahnya dengan yang sebelumnya tadi. Kalau kita katakan oh, itu pura-pura, itu munafik, itu sungguhnya dia sehingga sungguh-sungguh. Di tempat lain dia nggak sholat, di hadapan kalian sholat. Kemudian kalian melawan maka dengan salatnya dia banyak muslimin yang husnudzon kepadanya dan mengikutinya dan melarang kalian melawannya maka akan terjadilah dua kelompok kaum muslimin dari sini kaum muslimin dari sini kaum muslimin maka ikhwanuddin azza cukup ucapan Rasulullah SAW sebagai dalil jangan selama mereka masih salat madama yusalli zahiruhul islam Selama dia salat berarti dohirnya terlihat Islam. Wa nahu Islam, berarti dia masih di dalam lingkup Islam. Fala yajuzul khuruj alaih, maka kita tidak boleh memberontak kepadanya, enggak boleh melawannya karena darahnya terjaga. La yahillu damam ri'in muslimin illa bi ihdatsala. Tidak halal darah kaum muslimin kecuali dengan tiga sebab. Pertama asyibuz zani. Seorang yang pernah menikah berzina, maka dia dirajam oleh penguasa. Yang kedua an-nafsu bin nafsi. Pembunuh dengan sengaja, maka dia dikisos. Kecuali kalau dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh. Dan itu, itu pun penguasa yang melakukannya. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufarid lil jama'ati. Perhatikan yang ketiga. Walaupun kalimatnya seakan-akan dua, tapi dia satu. Kalau kita katakan ini dua, berarti empat bukan tiga. Pertama asyibuz zani, orang yang pernah menikah berzina, tirajam. Yang kedua an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Artinya pembunuh dibunuh, kisos. Yang ketiga, berarti ini satu. At-tariku lil jamaah yang meninggalkan jamaah. At-tariku lidinihi yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah. Satu apa dua? Satu. Ya, ini orang yang murtad. Karena orang murtad dijuluki dengan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ini jamaah kaum muslimin satu, satu jamaah. Kemudian dia murtad, berarti dia meninggalkan jamaah. At-tariku lidinihi al-mufariq lil jama'ati. Hanya saja mereka kaum khawarij tadi memahami hadis ini bahwa meninggalkan jamaah berarti meninggalkan kelompoknya. Seorang muslim tidak halal darahnya kecuali tiga Asaibuz zani wa nafsu bin nafsi. Dan yang ketiga, meninggalkan jamaah. Awas, meninggalkan jamaah kelompok kita. Halal darahnya. Begitu gampangnya menghalalkan darah kaum muslimin. Ketika kita bicara tentang penyimpangan mereka, telepon. Kami sudah menghalalkan darah kalian. Awas. Jangan kaget kalau tiba-tiba kalian begini dan begitu. Kami sudah rapat jamaah kami dan mengatakan sepakat bahwa kalian halal darahnya. Kok bisa menghalalkan darah hanya dengan rapat? rapat jamaah, rapat kelompok. Ikhwan bin Azakumullah maka kita jawab dengan ucapan Kabil kepada Habil. Dua anak Adam alaihi salam. Kalaupun engkau julurkan tanganmu kepada kami dengan pedang-pedang kalian, kami nggak akan julurkan tangan kami dengan pedang-pedang kami. Artinya kalau engkau julurkan tanganmu untuk membunuh kami, kami tetap tidak menghalalkan darah kalian. Karena kalian masih muslimin. Ikhwan ibn a'azakullah alhamdulillah sampai hari ini masih aman, masih sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Qala kata Syekh selanjutnya Madama yusalli dohirul Islam. Kalimat Nabi selama dia salat maknanya dohirnya tampak keislaman. Maka tidak boleh kita menumpahkan darah tidak boleh menjatuhkan kehormatan, tidak boleh kita memerangi orang-orang yang dohirnya Islam. Khuruj ahli Madinah ala Yazid tarattaba alaihi mafsadatun azimah. Khurujuhum على بني أمية وعلى بني العباس ما ترتب عليه إلا الفساد والهلاك والدمار pemberontakan kepada Yazid Barakallahu fiikum. Yazid bin Muawiyah masih dekat sekali dengan zamannya sahabat. Apa yang terjadi? Mengakibatkan kekacauan di Madinah. Pertumpahan darah di Madinah dan pertumpahan darah di Mekah di tempat suci. Siapa korbannya? Dari pihak sana kaum muslimin, dari pihak sini kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Padahal barakallahu fikum orang-orang tadi yang memberontak punya alasan yang sangat kuat, tidak seperti khawarij khawarij sekarang, bahkan tidak seperti khawarij khawarij mas waktu itu. Beda. Mengapa? Karena beliau radhiyallahu taala anhu wa ghafarallahu lahu merasa dibayat lebih dulu. Jadi di Syam dibayat Yazid, di Mekah di Madinah dibayar beliau. Merasa aku lebih dulu dibayar. Tetapi apa akibatnya? Pertumpahan darah sama kaum muslimin. Bahkan kacaunya Madinah. Dan itu sampai terkenal dalam sejarah. Tiga hari Madinah dibebaskan untuk berbuat apapun tentara Yazid di sana. Dibebaskan oleh Panglimanya Hajjaj bin Yusuf al taqafi Ikhwan ibn Nahazullah di mana para sahabat tidak menganjurkan, tidak mendorong untuk melawan. Sabar, sabar, sabar. Walhamdulillah. Ikhwan ibn Nahazullah, kaum muslimin rahimani wa Demikian pula pemberontakan terhadap Bani Umayyah pemberontakan kepada Bani Abbas, Abbasiyah. Apa hasilnya? Tidak ada hasil apapun kecuali al-fasad wal halak wal damar. Hasilnya hanya kerusakan, kebinasaan dan kehancuran. Falam yastafidul muslimuna min hadhil khurujat abada. Kaum muslimin tidak mendapatkan keuntungan apapun, faedah apapun dengan pemberontakan-pemberontakan tersebut. Bahkan Hajjaj bin Yusuf berkhutbah di hadapan rakyatnya. Dan kemudian berkata, Aku melihat kepala-kepala yang ranum. Yang sudah saatnya dipetik. Fulan ibni Fulan. Fulan ibni Fulan. Dipanggil ke depan. Dipenggal. Di hadapan rakyatnya. Karena ikut-ikutan memberontak. Karena mendukung pemberontak. Siapa lagi yang memberontak? Barakallahu fikum. Ada beberapa ulama yang ikut terbunuh. Karena terfitnah dianggap pendukung. Ini mengerikan sekali. Barakallahu fikum. Apa hasilnya? Tidak ada hasil apapun. Al-Husain ibni Ali radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Husain ibni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu ahli bait mendapatkan banyak surat tungfu. Wahai Husain ibni Ali, wahai imam kami, wahai wahai oh, dengan sanjungan-sanjungan, kami semua mendukung engkau sebagai pemimpin kami. Marilah datang ke Irak, kami akan bayar engkau sebagai pemimpin kami. Apakah para sahabat membiarkan Al Husain berangkat ke Irak? Hampir semuanya melarang. Jangan, jangan. Bahkan sebagian sudah sepuh, memanggil Al-Husain dengan ya waladi, jangan berangkat. Ya bani, jangan berangkat. Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Jangan, jangan, jangan. Tetapi beliau beristihad sampai di perjalanan yang dikatakan di Karbala ya, dikepung oleh tentara Yazid dan kemudian dibantai mereka semua termasuk Al-Husain. Ikhwan baru perjalanan belum berbuat apapun radhiyallahu taala anhu. Ikhwan wa a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala daiman ta'ti mafasiduha akbar wa akbar wa akbar. Dan sering terjadi dalam sepanjang sejarah Selalu kerusakan yang timbul mesti lebih besar, lebih besar, lebih besar. Yang tadinya terbunuh hanya fulan dan fulan, tetapi ketika mereka memberontak, ratusan atau ribuan yang terbunuh. Wa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Wa'tabiru bis Somal. Ambil pelajaran juga dengan Somalia. Karena hakimuha fasiqan fajira. Penguasanya memang fasik fajir. Fakharaju alaihi Kemudian mereka memberontak melawan penguasanya. Fastamarru fida fidawamihi minal fitani wad dima' ila yaumina hada dan terus terjadi fitnah pertumpahan darah terus menerus sampai hari ini. Jadi ditulisnya buku ini. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa dulu penguasanya Somal? Erbakannya. Memang banyak membunuh. Digantung itu puluhan orang digantung oleh dia. Yang ditembak juga banyak, ratusan. Tapi ketika melawan, yang mati dua juta orang lebih. Dan setiap orang-orang itu keluar saling curiga. Melihat orang lain tidak dikenal bawa senjata, dia saling melirik. Dia pegang senjatanya di pinggang, dia juga pegang. Ini siapa ini? Dia angkat tangannya, dia tembak. Kalau ditanya kenapa kau tembak dia, tidak tahu. Saya cuma khawatir dia nembak saya. Ini mengerikan barakallahu fiikum dan itu persis sebagaimana diriwayatkan dalam sekian hadis akan terjadi fitnah sampai-sampai mereka yang membunuh tidak tahu kenapa membunuh dan yang dibunuh tidak tahu kenapa dibunuh. Ini fitnah yang mengerikan. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. I'tadiru bil Somal. Ambillah pelajaran dari Somalia. Dan ambillah pelajaran pula dari Iraq, Saddam, Hussein, Al-Fajir, al Baati, al khabir Kita tidak ingkari penguasa itu penguasa jelek, fajir, pemahamannya baati. Dia mengatakan dalam takrirnya dalam ucapan yang menjadi dasar negaranya bahwa kami beriman bakti sebagai agama kami. Bakti itu sejenis sosialis, jenis aliran sosialis. Dikatakan aku beriman bakti sebagai dini, sebagai agamaku. Tetapi ketika mereka melawan, apa yang terjadi? Hancur Irak. Walamma usqita madha yasul bil Iraq ila yawmina hadha ketika terjadi perlawanan apa yang terjadi sampai hari ini? Wa madza sayahsul ala haula alladziina al-an. Dan kira-kira apa yang akan terjadi dengan mereka-mereka yang melawan sesama kaum muslimin karena dianggap penguasa yang tidak adil, penguasa yang zalim dan seterusnya. Apa yang terjadi pada mereka? Maladhi saya tarattab ala a'malihimul an. Kira-kira akibat dari perbuatan mereka apa? Wallahi ana asifun, asifun. Al-adab syadid. Sungguh sangat disayangkan, sangat disayangkan. Dan saya sangat menyayangkan mereka. Anahu la zikra lil islami fi hadihil mudaharat kullaha. Yang semestinya tidak ada pakai kalimat Islam di dalam pemberontakan mereka. Karena tidak diperintahkan. Coba kalian gak pakai nama Islam aja mungkin kita akan mengatakan oh itu bukan kaum muslimin selesai. Tetapi semuanya pakai nama Islam, pakai nama jihad, pakai nama Allahu Akbar. Akhirnya Saddam Hussein ikut pakai Allahu Akbar pula di benderanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saling membunuh, saling berperang dengan sama-sama bertakbir. Wa ba'dul kuttab يحكي الإجماع على هذه الديمقراطية ينطلقون من الديمقراطية المطالب الشعبية كلها تنطق من الديمقراطية ليس فيها مطلب إسلامي penulis-penulis yang menghikayatkan semuanya secara sepakat. <laughs> Mereka bicara bahwa itu sesungguhnya karena demokrasi berangkatnya dari pemikiran demokrasi, tuntutannya tuntutan demokrasi, kerakyatan dan semuanya berdasarkan pemahaman demokrasi ya laisa fiha matlab islami abada. Tidak ada sungguhnya tuntutan Islam sedikit pun. Tetapi selalu Islam yang dikambing hitamkan, yang dipojokkan. Wal hukam hululuhum demokratia faya dayatal Islam Duhai sungguh terlalaikannya Islam di tengah-tengah mereka Secara ilmu dan amal Mereka secara ilmu tidak mengerti Secara amal pun tidak mengikuti Nasolah warahmatullahi wabarakatuh